الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون في العذاب والضلال البعيد Sadaqallahul demikian tadi pembacaan Mushaful Murata yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Badr. Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Ahzab diawali dari ayat 51 hingga ayat 73. Kemudian diteruskan dengan surat Sabah ayat 1 sampai 8. Insya Allah untuk hari Senin adalah surah Sabah diawali dari ayat 9 hingga ayat ke-54. Surah Saba diawali dari ayat 9 hingga ayat ke-54 itu untuk hari Senin insya Allah. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemeris Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah.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 Bisa dilihat ayat ke-282. Ya, 282 ini tentang hutang piutang. Islam begitu lengkap, satu ayatnya panjang sekali. Karena tentang hutang ini berat. Kalau kita punya hutang, amal kita bisa bisa terganjal ya Kita harusnya masuk surga karena hutang tertahan dengan hutang.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 Tuh, uh, iklabnya jadi hilang. Uh, Kal-kalnya jadi hilang ya. <coughs> Kalau iklab juga baknya jadi suara mim kan. Di sini baknya Nah ini jadi, jadi tidak ada kol-kolahnya. Karena bak mati ketemu bak hidup. Idgom utama silin. Wal yak hams. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wakub isarah. العدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم Fa illam yakun fa illam yakun matobi itu ya dua-duanya. Fa illam idgham bila gunnah. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأجنى أن لا ترتابوا وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله Wallahu kulli syai'in alim. Kita lihat ya terjemah perkataannya nih. Ini adalah dasar-dasar daripada hukum perdata. Hukum perdata kan kalau hutang piutang, kalau ditagih siap bayar walaupun ya kamu punya hutang sekian, ya nanti saya bayar. Sudah selesai itu kan perdata. Beda dengan hukum pidana. Ini nih dasar-dasar eh, bahkan dalam uh, perdagangan, dalam trik transaksi kita sekarang jual beli rumah, jual beli apa, pakai surat berharga ya, pakai dulu segel ya. Itu ada ada ininya. Ada pajaknya. Kalau harganya nominalnya sekian, nah itu kertas segelnya kalau dulu pakai kertas segel ya itu. Ya. Ada ribu ada itunya ya. Ya, ini ini salah satu itu untuk ini bukti bukti kepemilikan bukti hutang, bukti segalanya itu ya. Ada dua orang saksi. Ini kita lihat ya. Nih. Kertas segel dulu ya. Di ayat 282. Ini mudahnya kita belajar Al-Qur'an terjemah perkata. Dan di sini tidak ada satupun pun catatan kaki tidak ada karena memang sudah jelas. <laughs> Ini gamblang sekali satu ayat satu, satu halaman nih, ya, coba. Jadi dijelaskan gitu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang. Jadi kalau menemukan alladzina artinya orang-orang yang. Kalau alladzi orang yang atau yang sebagai penghubung aja ya. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka. Mana yang menentukan mereka? Wow alif tuh ya. Mereka kan dari eh, itunya ya tasrifannya nanti. Kalau ada anta, antuma, antum, huwa, huma, hum. Itu ya. Itu dari dari mereka itu seperti itu. Mhm. Dia, mereka itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang amanu mereka beriman. Iza tadayantum apabila kalian berhutang piutang, tadayantum jual beli itu utang piutang bidainin, dain dengan utang. Itu tidak kontan. Ila ajalim musamma. Sampai waktu yang ditentukan. Jadi betul Quran itu tidak pernah lekang, tidak pernah uh, ketinggalan zaman. Yang sekarang berlaku itu transaksi jual beli perbankan atau ekonomi atau apa dasarnya dari sini coba perhatikan. Betapa rapih, betapa bagusnya harus ada saksi gitu kan harus ada katib yang nyatat juru tulisnya itu pencatatnya gitu kan isim fa'il katibun fa'ilun ila ajalin musamma sampai waktu yang ditentukan faktubu maka hendaklah kalian catat tuh sekarang mah sudah canggih sudah pakai komputer ya data-data di harddisk dan segalanya tidak bisa mengelak sudah ada bukti-bukti kepemilikan bukti bisa lewat uh, apa um, pemilikan itu bisa <clears throat> data-data itu tidak tidak akan hilang insya Allah ya. Tapi tetap harus ada saksi kan, ada pencatat, ya juru tulis. Nih, wal yaktub dan hendaklah menulis. Waknya dan kalau ada lam nanti hendaklah. Itu kata bayak tubuh ini ya, itu yaktub ini pilnya pil eh, mudore karena akan atau sedang wal yaktub dan hendaklah menulis ditulis bainakum di antara kalian katibun nih juru tulis seorang penulis gitu ya bil adil dengan adil wala ya'ba dan tidak boleh enggan jadi jangan menganggap Ah ini makan dengan saudara, ah ini mah dengan tetangga ini. Ditulis jangan enggan coba. <laughs> Ini, ini masya Allah ya Quran itu. Ya memang memang Quran ini dari Allah ya. Afsalu aftu dia tidak pernah ketinggalan zaman coba. Ini dasar-dasar hukum pidana, hukum perdata ya. Perdata itu kan bisa jadi pidana nanti unsurnya. Walayakba dan tidak tidak boleh yakba enggan. Katibun seorang penulis. Ayak tuba untuk penulis. Kama sebagaimana Allah telah mengajarkan Allah fal tuba maka hendak ia menulis. Jangan enggan, jangan mentang-mentang sebentar. Iya saya pinjam sebentar kok ya Bu Joko ya nih Bu Joko. Jangan mentang-mentang dia tetangga kita. Jangan mentang-mentang dia seorang yang ya kadang-kadang Masalah nah, dia nggak bayar hutang. Dia kan orang terkenal di kampung saya. Orang punya nama. Tetap tulis, catat. Jangan enggan gitu ya. Wal yaktub. Dan hendaklah kalian menulis. Tuh. Ini. Wal yumlil. Dan hendaklah membacakan. Alladhi orang yang. Tuh, kalau tadi alladhina orang-orang yang. Kalau alladhi bisa yang, bisa orang yang. Itu tergantung konteks kalimatnya alaihi atasnya al-haqqu haq wal yattaqillah dan bertakwalah kepada Allah. Wanya apa tadi? Di sini dan ya. Kalau wal asli nanti demi ya tergantung konteks kalimatnya. Di sini ya, wa-nya dan ini di metode granada kan lamatinya itu hendaklah. Wal yattaqillah dan hendaklah bertakwa kepada Allah Rabbahu, Rabbmu, Tuhannya, hu, hu, Tuhan dia. Yang ini, yang nulis ini kan, dia lagi ber, ini Quran ini lagi berbicara, uh, coba bayangkan Quran itu begitu indah. Bercerita tentang orang, ada orang yang tengah ber, bertransaksi, ada yang jual beli, ada yang hutang piutang coba. Nah, kalau dia mengakui adanya catat gitu loh. Ya, wal yattaqillah dan bertakwalah kepada Allah Rabbahu, Tuhannya, Robnya wala yabkhas dan janganlah ia mengurangi minhu daripadanya syai'a sesuatu sedikit pun. Ini si katib ini jangan mengurangi, jangan curang gitu. Kalau hutangnya 10 juta ya dicatat 10 juta begitu. Fa in kana maka jika adalah dia alladhi alahil haq orang yang Allah, alladhi kan alladina orang-orang yang alladhi orang yang seorang kan. Fa in kana maka jika adalah dia alladzi alaihi orang yang atasnya al-haqqu hak atau yang berhutang syafihan lemah akalnya au dhaifan atau lemah keadaannya ini kalau yang berhutang ini tidak bisa menulis ya au la yastati atau tidak mampu ayyumilla untuk membacakannya huwa fal ia huwa dia fal yumlil maka hendaklah membacakannya waliyuhu walinya bil adl dengan adil. Tuh ya. Jadi ada ada setelah dicatat dibacakan kembali pada tanggal sekian ya pihak pertama bernama si ini sebagai peminjam. Nah, ini saksinya ini sekian dan dibayar tanggal sekian itu dicatat, dibacakan kembali setelah dicatat. Nah ini. washtashidu Jangan lupa setelah dicatat, setelah dibacakan, tapi jangan lupa hidup dan persaksikanlah. Undang-undang yang mana yang tidak mengandung sistem ini coba. Selain ada bukti kepemilikan kan kalau ada sekarang mas sertifikat jual beli gitu kan harus ada saksinya. Itu Allah Akbar. Jadi <laughs> sekarang kan banyak yang kasus-kasus diantaranya itu karena karena tidak ada saksi. Iya, orang tuanya ngasih kepada kita bahkan dijual ada jual belinya itu nah, karena tidak ada saksi susah nah ini ya Pak ya ini ada tanah ini milik saya dari orang tua saya saya beli ini suratnya ini saksinya itu cukup kuat gitu tapi belakangan nanti untuk hukum positif kan harus ada dari uh, tata uh, ini ya PPAT pejabat pencatat tanah ya untuk tanah ini ada ada dari Mataharis nantinya ke sana ya untuk lebih kuatnya lagi untuk kekuatan hukum positifnya kan di sana. Nah ini wastashhidu dan persaksikanlah syahidain dua orang saksi mirrijalikum dari lelaki kalian. Itu. Jadi kalau eh, dalam perundang-undangan di Islam itu saksi itu dua orang laki-laki. Kalau nggak ada nggak ada dua orang laki-laki, nah nanti dengan perempuan bisa, tapi nilainya lain. Gitu ya. Nih. Wastashidu dan persaksikanlah sahidain, dua orang saksi min rija, min dari rijalikum lelaki kalian. Jadi saksinya harus ada saksi dua orang laki-laki. Min dari rijali itu karena ada huruf min jadi rijali kum kum kalian. Rijal laki-laki ya. Mir rijalikum dari laki-laki kalian. Atau cari cari dua orang saksi yang laki-laki <laughs> gitu ya fa illam yakuna maka jika lam yakuna kalian tidak menemukan dua orang laki-laki rajulain dua orang laki-laki fa rajulun maka seorang laki-laki wa akani dan dua orang perempuan so, ini kan sama seperti waris ya nilai satu laki-laki itu sama untuk hak dua orang perempuan jadi kalau laki-laki dua tidak ada coba Selalu ada alternatif Quran itu. Masya Allah ya. Coba seberat apapun perundang-undangan, pasti nanti ada ada alternatif. Orang yang hubungan badan suami istri di siang hari di bulan puasa kan harus kifarat. Itu ya memerdekakan budak terus berpuasa dua bulan berturut-turut kalau nggak bisa nanti memberikan uh, apa uh, makan 60 fa eh, fakir miskin itu ada alternatif selalu ada alternatif bahkan sampai-sampai ada sahabat yang melakukan itu Ya Rasulullah celaka, celaka. Kenapa? Saya sudah berhubungan dengan istri saya di siang hari di bulan puasa. Oh kamu harus begini, harus begini, kamu harus memberikan budak. Aduh saya nggak punya. Kamu harus puasa dua bulan. Aduh saya nggak mampu. Ya udah kamu harus memberikan uh, sedekah ke, ke, uh, kifarat ke, kepada 60 fakir miskin. Kata dia, aku juga nggak punya. Nabi Nabi senyum ya sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya udah, Nabi membawa satu karung kurma. Ya udah nih, kamu bagikan kepada fakir miskin 60 fakir miskin kata dia ya Rasulullah di kampung saya saya itu paling miskin ya sudah bawa deh sama kamu <laughs> itu ya Masya Allah jadi eh, indah tapi memang semuanya itu ada tahapan-tahapan tidak berarti menganggap enteng jadi ada prosesnya selalu ada ah, solusinya gitu. Jadi kalau dua laki-laki tidak ditemukan, ya sudah cari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi tiga orang ya satu laki-laki, dua orang perempuan. Ini. Fa'ilam yakuna maka jika tidak ada ini dua orang laki-laki, fa rajulun maka seorang lelaki, wamro'atani dan dua orang perempuan. Jadi tiga orang ya, satu laki-laki, dua orang perempuan. Mimman tarabbauna dari orang yang kalian ridhoi. Yang benar saksinya gitu ya. Minasyuhada dari saksi-saksi antadilla bahwa jika lupa tuh ada solusi ihdahuma salah seorang dari keduanya fatuzakir maka mengingatkan ihdahuma salah seorang dari keduanya al-ukhra yang lain. Jadi kalau salah seorang lupa diingatkan. Kenapa harus dua orang perempuan seperti itu ya dalam Islam itu persaksian. gitu sama seperti ahli waris kan? Kalau kita punya anak laki laki eh, dua anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, bagian anak laki-laki ada dua bagian gitu. Jadi kalau hartanya 3 juta, misalnya mukti 2 juta, kailah 1 juta. Kayak gitu kan. Itulah ahli waris ya dalam Islam seperti itu. Itu dua berbanding satu. Nah ini juga dalam persaksian berlaku. Jadi kalau tidak menemukan dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan bisa mencukupi dari saksi yang kalian ridhoi. Mimman tarbauna dari orang yang kalian ridhoi minasyuhada ini jama ya dari saksi-saksi antadillah bahwa jika lupa kenapa harus berganda tidak cukup seorang jadi kalau ada satu yang lupa yang lain bisa mengingatkan ihdahuma salah seorang dari keduanya fazulakir maka mengingatkan itu ya jadi kalau ada perempuan satunya yang lupa, satunya lagi diingatkan kan kita sudah jadi saksi. Waktu itu tanggal sekian, tanggal sekian si Anu begini begini minjem ini minjem itu kan ihdahuma salah seorang dari keduanya al-ukhra yang lain. Wala ya'ba dan janganlah enggan. Jangan menolak. Asyuhada saksi-saksi itu idza ma du'u apabila mereka dipanggil. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu, si saksi ini jangan enggan untuk bersaksi. Belakangan banyak saksi palsu, banyak perundangan dibeli, ya itulah ya. Nah, ini hati-hati jangan sampai karena uh, berat sekali peradilan itu ya Makanya kan uh, se, sebesar-besarnya pahala itu orang-orang yang berlaku adil. Uh, hakim itu Masya Allah ya. Kalau dia adil, salah aja sudah dapat pahala asal selama dia berpegang pada perundang-undangan yang ada. Apalagi kalau benar itu ya. Nah, ini. Wala tas'amu dan janganlah kalian jemu antak tubuh untuk menuliskannya. Sogiron. <laughs> kita kan suka, ah orang minjemnya cuma gope, cuma seratus kok, cuma lima 50. Kita malas nih. Ah, janganlah walatas amu dan janganlah kalian jemu antak tubuhu. Nah ini, untuk kalian menulisnya. Sogiron, baik hutangnya itu kecil, transaksinya itu kecil, au atau besar. Ila ajali sampai jatuh tempo. Kapan di, eh, di, dalam dalam surat perjanjiannya kapan jatuh temponya, kapan perjanjiannya ini jangan enggan walaupun itu kecil, walaupun, ya, kecil maupun besar. Sogiron au kabiron. Sogir kecil, au kabir atau besar. Ya, ila ajali sampai jatuh tempo. Zalikum demikian itu ak satu lebih adil. Indallah di sisi Allah wa akwamu dan lebih menguatkan syahadati bagi persaksian wa adna dan lebih dekat ala tartabu untuk tidak menimbulkan keragu-raguan illa kecuali antakuna bahwa muamalah itu adalah tijarah perdagangan hatirah yang hadir yang tunai Allahu akbar ya jadi kalau yang tunai mah naon-naon, tapi kan sekarang juga sudah pakai sistem kwetansi. Tapi hati-hati. Sekarang kan banyak, ya bukan sekarang dari dulu juga belanja untuk kantor, untuk ini, untuk itu. Pakai kwetansi, tapi harganya dirubah. Nah hati-hati, setiap harga yang dirubah itu nanti akan minta pertanggungjawaban. Orang jelas belinya 20 juta, ditulisnya di situ pakai kuitansi kosong jadi 25 juta. Nah, yang 5 jutanya itu nah ini. Uh, ya. kebatilan. Korupsi kecil-kecilan. Ya bukan kecil-kecilan, malah kalau 5 juta kali sekian nah bagaimana nah ini? Jadi kalau dia tunai hadir di jawab perdagangan itu tidak tidak pakai saksi, tidak apa-apa. Ini kan bicara nanti harus dicatat harus ditulis dan harus ada dua orang saksi. Kalau tunai mah biasanya pakai kwitansi aja kan satu. Kadang-kadang nggak pakai kwitansi juga nggak apa-apa. Cuman memang dalam perjual dalam eh, apa perniagaan tijaroh ini perdagangan harus diingat harus ada ijab kabul. Nah, sekarang ada yang menyatakan kalau kita beli di super supermarket itu kan eh, penyerahan itu ijab kabul. Ada juga yang saya terima barangnya. Saya kasih ini saya terima barangnya, terima kasih ini saya kasih uangnya. Itu harus ada ijab kabul antara keduanya ini. Nanti kita bahas ya tentang itu. Wa ashidu nah, eh, oh iya dari atas ya. Nih, kalau tunai tijarah perdagangan tunai tidak tidak apa-apa nih. Ya, illa antakuna kecuali bahwa muamalah itu tijarah perdagangan hadirah yang hadir yang tunai. Tudirunaha kalian jalankan bainakum di antara kalian. Falaisa alaikum maka tidak ada atas atau bagi kalian junah dosa Allah taktubuha ya untuk tidak kalian menulisnya. Jadi kalau jual belinya tunai, terawan tidak apa-apa, tidak ditulis juga, tidak ada saksi juga nggak apa-apa. Wa ashidu dan persaksikanlah idza tabayatum apabila kalian berjual beli. Itu ya. Ini wa ashidu dan persaksikanlah ida tabayatum apabila kalian berjual beli. Ini tidak dicatatnya nggak apa-apa, saksinya pasti tetap ada ya. Nih, wala yubara dan janganlah kalian saling menyulitkan katib juru tulis ya ini isim fa'il. Katibun penulis wala syahid dan janganlah saksi ya Wa in taf'alu dan jika kalian lakukan fa innahu maka sungguh itu fusuk kefasikan bikum pada diri kalian. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah dan mengajarkan Allah ya, wa yu'allimukumullah mengajarkan kalian siapa yang mengajarkan kan Allah Allah itu ya wa yu'allimukumullah Wallah dan Allah bikulli dengan segala sesuatu, syai'in sesuatu, alim Allah maha mengetahui. Ini jelas ya tanpa ditafsirkan juga tentang transaksi jual beli. Kalau tunai gimana, kalau ngutang gimana. Nih. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar itu ada khatib ada juru tulis ya. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendalah dia menuliskan dan hendalah orang yang berhutang itu mendiktekan. Itu yang berhutangnya sekian sekian sekian bayar tanggal sekian gitu kan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, Robnya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendalah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi. Dicatat belum cukup, harus ada saksi. Saksinya adalah dua orang laki-laki, laki-laki di antara kamu. Dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai da dari para saksi yang adil, yang ada.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 Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah Akbar ya. Lengkap sekali hukum dalam Islam ya. Itu. Kadang-kadang kita suka enggan ala itu kan sahabat saya masa sih. Tetap dicatat, dicatat gitu kan eh, itu tadi nanti kita eh, baca beberapa kisah. Ada orang yang terganjal masuk surga karena hutangnya kan, <laughs> gitu ya. Harusnya masuk surga, dia nggak jadi masuk surga karena muflis, habis amalnya dengan hutang-hutangnya. Baik, masih ada waktu sedikit ini untuk terapi pengobatan. Banyak sekali orang, <clears throat> Pak Ari, saya kok nggak bisa-bisa, coba ya melalui metode hentakan seperti ini. Biasanya kalau kalau sulit dengan ditepuk bahunya atau apa yang sakit, alhamdulillah ya. Beberapa sudah merasakan. Ibu Sri Puspa ya, Masya Allah. Tadinya susah jalan, alhamdulillah sekarang sudah lancar berjalan seperti biasa. Karena ingat, yang menyembuhkan itu diri kita. Diri kita dan Allah tentunya. Jadi kalau nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, nggak bisa ikhtiar kita. Itu ada juga Ibu Yani ya di Kelapa Dua. Aduh suka sering sakit, sering pegel. Alhamdulillah sekarang sudah lancar bisa berjalan kembali ya. Karena memang harus ya itu. Tapi ingat, berdoa sambil berusaha. Itu berdoa terus, usaha iya, olahraga juga <laughs> iya gitu. Ya. Ayat 283-nya. Kalau e, pengobatan mulai terapi dengan hentakan seperti ini, ini sebetulnya teori para ulama, para ustadz yang dulu kalau di kampung ngajarin pakai tunjukkan gitu ya. Nah gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wa in kuntum على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة setiap yang berhenti berarti dia panjang setiap ketuk-ketuk berarti dia pendek posar fa'in fa'in أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فل فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. Itu ya, coba dilatih ya e, kalau ke ini ke badan dipukul-pukul insyaallah Quran itu kan obat syifa berdoa kepada Allah ya Allah berikan kesehatan berikan kesembuhan untuk penyakitku insyaallah ya itu yang nggak bisa jalan bisa jalan kembali sugesti kita percaya kepada diri kepada diri kita bahwa Allah akan menyembuhkan sama jadi e, Allah itu tergantung prasangka kita kalau saat kita berdoa doanya yakin tidak diterima tidak diterima kalau doa kita yakin diterima Pasti, insya Allah diterima. Dengan syarat, catatan kan ada beberapa persyaratan diterimanya doa <laughs> ya. Makanan yang kita makan juga harus halal gitu kan. Berdoanya khusyuk ya. Meminta bukan sesuatu yang dilarang. Nah ini, nih. Fa'in, fa'in amina ba'dukum. Fa'in, fa'in أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه setiap yang ditahan eh, berhenti gitu seperti berhenti ketukannya wow wallah Wallahu bima ta'maluna alim. Ini Rukiah ini sering dipakai ini. Ayat kursi, lillahi mafis sama, surat jin, ya itu banyak kan ya itu. Coba, e, kalau sudah di rukiah sekali, cukup nanti bisa mengobati yang lain ya. Ibu Sri Umbu juga ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kekuatan doa. Karena memang nanti ada doa ada doa susah bayar hutang, ada doa untuk tidak tidak punya ya, terbebas dari hutang, terbebas dari kesulitan, ada doa-doanya ya. Itu sudah saya berikan. Nah, itu dia amalkan, itu doa dari Rasulullah ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika man siwak. Itu kan doa. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah berobat sekali insyaallah bisa ngobatin. Nah, ini 284-nya nih. Sering dipakai untuk sholat tahajud juga ya, sholat sholat sholat wajib juga iya. Nah, ini لله لله ما في السماوات وما في الأرض أرض في الأرض وقف شرح وإن, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله kalau nggak kuat dibagi dibagi wa in wa in tubdu ma fi anfusikum ma fi anfusikum أو فاتوه يحاسبكم أو تخ أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله Wallah bukan walloh ya. Ada kul huwallah Pak, mak, Pak Ma'ruf ya. Bu eh, ya banyak sekali kul huwallah Bu ini ya Bu kul huwallah ya. Wallah wallahu ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi nggak sembarangan itu katakan itu wallah Wallah Wallahu ala Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Apapun lagunya, beatnya sama, ketukannya sama, biramanya sama. Jadi kalau ketukannya bacaannya beda, eh, salah nanti bacaannya ya. Ini dalam rangka latihan aja. Tapi nggak usah dihentak pukul ini. Tapi untuk pengobatan enak kok. Kalau sakit di kaki, di apa coba deh, dipukul-pukul. Jadi kan kita juga ibadah, sambil ibadah baca Quran ya. Gitu. <laughs> Baik Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 Terima kasih untuk kebersamaannya Insya Allah besok kita teruskan kembali Kita ulang lagi Pak ya, Suratul Baqarah ayat terakhirnya ini Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan suratul Baqarah nanti kita akan memasuki surah ketiga surah Al Imran Ali Imran keluarga Imran ya nah ini direkam insya Allah mudah-mudahan nanti bisa saya edit ibu dan bapak bisa menikmati diulang-ulang di rumah jadi silahkan diperbanyak ya kasetnya CD-nya silahkan diperbanyak tidak untuk bisnis ya <laughs> kalaupun bapak terpaksa mengganti karena kaset kosongnya kan harus dibeli nah setelah, setelah ada silahkan digandakan tidak ada hak paten, silahkan ya berbagi dengan yang lainnya. Insya Allah, karena banyak orang yang pintar membaca Al-Quran tapi belum beres. Orang yang sudah benar baca Quran tapi belum paham tajwidnya. Ada yang sudah paham, sudah bagus tapi tafsirnya belum, terjemahnya. Nah kita belajarlah bersama. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan uh, taufik dan hidayahnya dan selalu istiqomah karena orang yang yang disukai oleh Allah ibadah itu adalah yang dawam, muha wa in yang dawam, yang kontinu, yang konsisten, yang terus-menerus. Baik, mudah-mudahan kita besok kita teruskan kembali untuk kebersamaan uh, talim kita. Terima kasih Mas Jaka sudah setia menemani dan untuk murotal besok bisa dipersiapkan ya uh, surah Saba ayat 9 sampai 54. Ayat 9 sampai 54 surah Saba. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.